Bagaimana sikap masih ahlu sunnah dan dua salafiyah terkait dengan kedatangan Syekh Sulaiman Rahayli Syekh Salam Suhaimi beberapa waktu lalu yang diundang oleh Yayasan Riset Hizbi. saya sudah menjawab walaupun pertanyaannya berbeda dengan ini tapi sama ya, muatannya artinya berbicara tentang masyayikh yang datang ke markas-markas hizbiyin atau datang mengisi di radio hizbi ya, sudah dijawab alhamdulillah yaitu ucapan Syekh Ubaid di dalam buku beliau Jinayatut Tamayyu, kejahatan Tamayyu. Bahwa beberapa ulama yang datang ke sana ada berbagai macam keadaan. Ada yang datang ke sana dalam keadaan membela mereka, maka dia adalah hizbi. Ada yang dalam keadaan dia ingin langsung saja kepada pokoknya ya. Yang dia ahlu sunnah, salafi. Tapi ingin menegakkan hujah pada mereka Kata Syekh Ubaid, dan ini adalah salah. Walaupun dia masih kita anggap sebagai salah di ahli sunnah, tetapi pendapatnya dia pendapat yang sangat-sangat salah dan aku peringatkan dengan keras kepadanya fima baini wa bainahu. Aku tegur dengan keras antara aku dengan dia saja. Artinya bukti tidak diumumkan bahwa si pulang kaza si pulang kaza. Aku peringatkan. Kenapa? Saya katakan pada mereka bahwa walaupun engkau menegakkan hujah pada mereka, tapi hum yaktasibun. Mereka mendapatkan keuntungan dengan kedatangan. Mereka mendapatkan keuntungan dengan kedatangan. Sehingga biarkanlah itu adalah uh, tugasnya para ulama untuk menasihati mereka dan peringatan mereka.